pelajaran yang selanjutnya permasalahan yang ke-85 dan 86 digabung menjadi satu. Mengenai keadaan orang-orang musyrikin atau orang jahiliyah, mereka menjaga bekas-bekas peninggalan orang-orang yang diagungkan di antara mereka. Jadi mereka nanti intinya bertabaruk mencari berkah dengan apa? bekas-bekas peninggalan orang-orang soleh. Kita lihat apa yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahmatullahi alaih. Qala al-Imam al-Mujaddid Syekh Muhammad bin Abdul Wahab An-Najri At-Tamimi rahmatullahi alaih. Al-mas'alatani al-khamisatu was-sadisatu was-samanun. Dua permasalahan. Yang ke-85 dan ke-86 yaitu at-tabarruku bi asaril mu'azzamin kadar nadwah wa iftikharu man kanat tahta yadihi bidzalik mencari berkah dengan bekas-bekas peninggalan orang-orang yang diagungkan. Nah, seperti Darun Nadwah, itu rumah Nadwah. Darun Nadwah itu yang terletak di Mekah, yaitu sebuah tempat yang waktu itu dipakai untuk berkumpulnya para pembesar-pembesar Quraisy untuk musyawarah pada perkara-perkara yang penting. Jadi Darun Nadwah itu Darun Nadwah itu semacam rumah yang terletak di Mekah, yaitu sebuah tempat yang di situ diadakan apa? pertemuan atau perkumpulan para pembesar kufar Quraisy. Ya, para pembesar Quraisy di situ untuk dilakukan musyawarah pada perkara-perkara yang penting. Nah, Allah musta'an. Wa iftikharu man kanat tahta yadihi bidzalik dan juga bangga-bangga. Nah, berbangga-bangga dengan orang yang waktu itu ada di atau ikut andil na barakallahu fikum di bawah na barakallahu fikum. Naam atau di tempat tersebut. Maksudnya di tempat darun nadwah tersebut. Nah, kama li Hakim bin Hizam sebagaimana diucapkan kepada Hakim bin Hizam, makruh mata Quraisy, engkau telah menjual enam kehormatan orang Quraisy." Faqala, "Dhahabatil makarim illa takwa. taqwa Nah, telah hilang orang-orang yang mulia atau orang-orang yang memiliki kehormatan kecuali ketakwaan. Maksudnya apa maksudnya? Maksudnya orang itu akan dinilai mulia tentunya dengan ketakwaan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala inna akramakum indallahi atqakum sesungguhnya orang yang paling mulia paling terhormat Naam, di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Naam. Kita lihat apa yang disampaikan oleh Asy-Syaikh Shalal Fauzan. Qala Asy-Syaikh Shalal Fauzan waffaqahullah, "Na'am ta'dhimu atharil mu'azzamin minal ulama jadi perbuatan orang jahiliyah adalah mengagungkan bekas-bekas peninggalan orang-orang yang diagungkan dari kalangan para ulama, au minal muluk atau bekas-bekas peninggalan para raja-raja, au minar ru'asa atau bekas-bekas peninggalan para pemimpin, itu mereka mengagungkan bekas-bekas tersebut bi hadil asar yaitu dengan cara dihidupkan bekas-bekas peninggalan. Nah, ini wa ramam wa dan juga dibangun serta dijaga fahadzal amalu wasilatun min wasail syirki. Maka amalan seperti ini merupakan perantara atau wasilah yang bisa menghantarkan kepada kesyirikan, bukan perantara-perantara kesyirikan. Atau sarana-sarana kesyirikan. Wa hadha min dinil jahiliyah, ini termasuk agama nam jahiliyah. Li'annahu ya'ti jilun fima ba'du. Nah, dikatakan ada datang nanti generasi setelahnya wa yaqulun, mereka mengatakan au yaqulu lahum syaitan atau setan berkata kepada mereka, "Inna abakum mahtafadhu bihadhil athar illa li'anna fiha barakah wa fiha khairan." Eh, perhatikan ini. Setan akan berkata kepada mereka, "Sesungguhnya bapak-bapak kalian tidaklah menjaga nah bekas-bekas peninggalan na barakallahu fikum ini kecuali dikarenakan di dalamnya ada barakah dan di dalamnya ada kebaikan itu." Setan membisik-bisiki seperti itu. Akhirnya faya'budunaha min dunillah. Akhirnya mereka pun apa? Mengibadahi bekas-bekas peninggalan orang-orang soleh atau bekas-bekas peninggalan para ulama tersebut. nah barakallahu fikum mereka ibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Li'anna al awal hayya'a lahumul asbab. Di kalangan generasi yang pertama mereka telah mempersiapkan untuk mereka eh, di kalangan generasi yang pertama telah mempersiapkan untuk mereka sebab-sebab. Kama fa'ala syaitan ma'a qaumin Nuh, sebagaimana yang dilakukan oleh nam syaitan kepada kaum Nabi Nuh alaihi lamma amarahum bitaswir salihin itu ketika setan memerintahkan mereka untuk apa menggambar atau membuat patung atau menggambar orang-orang saleh li ajli an tab'atha fihim an-nashat 'ala al-ibadah agar nam barakallahu fikum bisa membangkitkan uh, semangat dalam beribadah fahum assasu hadha asy-syai' bi niyyatis bi niyyatin salihatan na barakallahu fikum uh, fahum assasu hadha asy-syai' na bi niyyah salihah biniyatin salihatin. Maka mereka membangun sesuatu ini di atas niatan yang benar. Dalam artian apa niatannya? Agar ibadahnya semangat dan semisalnya itu benar. Cuman nam keliru ketika apa? Nah, barakallahu fikum dengan cara tersebut akhirnya menggambar orang saleh dan misalnya. Walakin ja'ilun juhal. Akan tapi setelahnya, nah niatannya mereka baik tapi akan tapi setelahnya itu generasi setelahnya. Walakin ja'jilun juhal akan tapi datang generasi setelahnya orang orang bodoh, fa'abaduha, justru mereka mengibadahinya. Wa hadza min fi'l jahiliyah. Ini termasuk perbuatan orang orang jahiliyah. Humul ladzina yu'adzibuna atharal udzama. Humul ladzina yu'adzimuna atharal udzama. Itu mereka adalah orang-orang yang mengagungkan bekas-bekas peninggalan orang-orang yang besar atau orang-orang yang agung menurut mereka. Wa yuhafizuna 'alaiha dan mereka saling menjaganya. Wa yasununaha dan mereka juga menjaga bekas-bekas peninggalan tersebut. Tsumma tu'badu min dunillah, kemudian akhirnya diibadahi. Naam selain Allah Subhanahu wa taala, walau 'alal madal ba'id walaupun naam setelah waktu yang panjang. Allah musta'an. Fala yaqulu qailun, maka nah barakallahu fikum jangan sampai ada orang yang berkata "An-nasul an 'ala dinin sahih wa 'ala tauhid. Jangan bermudah-mudahan mengatakan manusia sekarang ini manusia sekarang ini berada di atas agama yang benar dan di atas tauhid. Nakul kita katakan la yaktasirun nazar 'ala al-waqtil hadir. Jangan nah pandangannya pendek terhadap perkara atau terhadap waktu yang akan datang. Dalam artian jangan sampai nah pandangan kita itu pendek terhadap waktu yang akan datang. Wa inna ma yajibun nazar lil mustaqbal. Nam barakallahu fikum dalam artian kata beliau ulang kita ulangi. Nakul kita katakan la yaktasirun nazar 'ala al-waqtil hadir. Jangan kita nah pandangan kita pendek. Nah barakallahu fikum Nah, terhadap waktu yang sekarang ada ini. Tapi hendaknya bahwa namanya jibun nazar lil mustaqbal. Naam. Hendaknya orang itu punya bu'dun nazar dalam artian pandangan yang jauh, bukan pandangan dekat atau pandangan yang sekarang terjadi itu jangan. Tapi hendaknya dia apa? Wajib memiliki pandangan lil mustaqbal untuk yang akan datang. Ma'anal hadirina la tu'man 'alaihimul fitnah aidan. pesanan apa? Orang-orang yang hadir, nah barakallahu fikum tidak rasa di aman fitnah. Dalam artian, nah barakallahu fikum orang-orang yang hadir tersebut Eh, barakallahu fikum. Nam tidak aman daripada fitnah. Lakin mustaqbal asad. Eh, sekarang aja dalam artian orang yang hadir sekarang ini dalam artian di waktu sekarang ini, orang-orang yang berada di waktu sekarang ini aja. nah barakallahu fikum tidak aman dari fitnah, apalagi apa? fil mustaqbal itu waktu yang akan datang asad lebih parah lagi. Fala yajuzul inayatu bihadil asar. Maka tidak diperbolehkan memperhatikan atau nah perhatian penuh terhadap bekas-bekas peninggalan orang soleh ini. Wa mahalakatul umam illa bimithli hadza. Tidaklah umat-umat itu binasa sebabnya karena seperti ini. Wa huwa yaitu annahum 'azzamu atharul kubara'ihim, yaitu bahwasanya mereka mengagungkan bekas-bekas peninggalan para pembesar-pembesar mereka. Hatta sarat ausanan fil mustaqbal, hingga menjadilah ausanan itu berhala-berhala yang disembah, sembahan-sembahan di waktu yang akan datang. Fal wajib 'alal muslimin atanabbu li hadzal amr. Maka wajib bagi segenap kaum muslimin agar perhatian penuh terhadap perkara ini, tidak bermudah-mudahan istilahnya. Wadakar Syekh syahidan lidhalik. dan Syekh menyebutkan nah sebagai contoh syahid dalam masalah tersebut Darun Nadwah di Mekah itu nah Darun Nadwah yang ada di Mekah wahya makanun yastami'u fihi akabir Quraisy yaitu sebuah tempat yang nah untuk berkumpul di situ para pembesar Quraisy litasyawuri fil umur muhimmah untuk nah dilakukannya musyawarah terhadap perkara-perkara yang penting. Darun Nadwah adalah yang ada di Mekah, tempat-tempat eh, tempat berkumpulnya para pembesar Quraisy untuk musyawarah terhadap perkara yang penting. Allah musta'an. Falamma zal Islam wa jahiliyah kemudian ketika datang agama Islam dan hilanglah jahiliyah baqiya mabna darin nadwah. Nah masih tersisa bangunan darun nadwah tersebut ala halih sesuai dengan keadaannya ila waqtil Muawiyah hingga sampai datang waktu Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu litamalluk wal intifa untuk dimiliki dan juga untuk dimanfaatkan bisuknaha yaitu dengan cara ditinggalinya wa tahwiliha an hayatiha dan juga diubah nah diubahnya tidak diubahnya dari hayat yang hayat yang semula maksudnya diubah dari bentuk yang semula nah jadi dibiarkan begitu saja sampai datang nih zamannya Muawiyah bin Abi Sufyan nah akhirnya apa untuk dimiliki dan untuk dimanfaatkan dengan ditinggali kemudian juga diubah dari bentuk aslinya Fashtaraha dar min Hakim Hizam radhiyallahu anhu. Maka Muawiyah pun membeli membeli enam dar darnatwah ini dari Hakim Hizam radhiyallahu anhu. Nafala nasu hakiman ala dhalik. Kemudian manusia justru mencaci atau memaki hakim terhadap perbuatan tersebut. Qalu lima bi'ta hadzal athar min athari aslafina? Kenapa engkau wahai Hakim Hizam justru menjual e, bekas peninggalan nama atau nama peninggalan daripada peninggalan-peninggalan para pendahulu kami atau pendahulu kita? Ya, jadi orang-orang kufar ini protes itu ya, mencaci atau mencela nah perbuatan Hakim Hizam itu oh, malah dijual ke Muawiyah gitu loh. Nah, akhirnya mereka mengatakan, "Kenapa kau menjual nah bekas-bekas peninggalan orang soleh atau orang-orang pen pendahulu kami atau pendahulu kita?" Wa bi'ta makramat Quraisy, makrumat Quraisy dan kau sungguh engkau telah menjual engkau hormatan orang Quraisy. Qala radhiyallahu anhu, "Dhahabatil makarim ila taqwa." Telah hilang atau telah mati orang-orang yang mulia dan tidak eh, dan tersisalah ketakwaan dan tinggallah ketakwaan. Bahada hadza min qouli ta'ala dan ini diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna akramakum 'indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang paling ngam, mulia atau paling terhormat di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Hadza huwal jawab sadid al-muwafiq li kalamillahi jalla wa Inilah jawaban yang benar yang mencocoki nah ucapan Allah Subhanahu wa taala wa hadha min nuril basirah wa nuril iman dan yang seperti ini bersumber dari cahaya al-basirah dan cahaya keimanan, cahaya ilmu dan cahaya keimanan. Fadalla ala annahu la yajuzu al ihtifad bil athar al-qadimah. Maka ini menunjukkan bahwasanya dilarang, tidak diperbolehkan untuk menjaga nah barakallahu fikum atau mengagungkan nah dengan eh, peninggalan-peninggalan bekas orang-orang terdahulu. Li'an hadza ya'ulu ila syirki karena dikhawatirkan seperti ini bisa menghantarkan kepada kesyirikan walau fi ba'd walaupun dengan walaupun nam di kemudian hari. wa dinu jaa bisaddit turuq al-mufdiyati ila syirki. Sedangkan agama Islam ini datang untuk menutup nam seluruh jalan yang bisa menghantarkan kepada kesyirikan. Allah musta'an. Jadi kita harus berhati-hati dari perkara ini ikhwani wa akhwati fillah. Yang jelas jangan sampai kita